baca tulis Rasulan Seorang Rasul Tugas Rasul tadi ialah Yatlu alaihim ayatih Yang pertama membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Wa yuzakihim Dan yang kedua mentazkiyah mereka Membersihkan mereka Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Dan yang ketiga mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quranul Karim wal hikmah dan hikmah yakni sunnahnya sunnah Rasul alaihi salatu wasalam wa in kanu min qablu la fi mubin dan sungguh mereka sebelum ini sungguh-sungguh di dalam kesesatan yang nyata dalam ayat ini barakallahu fikum sangat jelas ditunjukkan bahwasanya tugas para anbiya wal mursalin terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bertugas untuk membina umat mentarbiyah umat dengan tarbiyah sahihah meliputi semua umat manusia yang sebelumnya kafir yang sebelumnya musyrik yang sebelumnya dalam penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya dalam bolalah kesesatan dibina ditarbiyah supaya kembali ke jalur yang benar, dibina, ditarbiyah supaya kembali kepada keimanan, ketauhidan, sunnah, ketaatan kepada Allah Azza wa Disebutkan tiga tugasnya Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mentazkiyah mereka, dan yang ketiga mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Dari sini barakallahu fikum. Seperti yang disampaikan di awal menunjukkan bahwasanya urusan membina umat terutama secara khusus membina umat Islam merupakan perkara yang besar, merupakan perkara yang agung, merupakan perkara yang berat dikarenakan ini adalah tugasnya para anbiya wal mursalin. Ini pula barakallahu fikum tugas yang diemban oleh atba'un nabi alaihi salatu wasallam. Tugas yang diemban oleh para pewaris-pewaris nabi. Para pengikut-pengikut nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan salafun salih para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in, para ulama-ulama terdahulu hingga sekarang ila yaumiddin sampai hari kiamat nanti. Semua orang yang menjadi pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga mendapatkan kewajiban tanggung jawab membina umat di atas tarbiyah yang sahihah. Ikhwanuddin azakumullah. Kalau kita menyaksikan dan melihat kondisi umat Islam khususnya di hari-hari ini, di akhir-akhir ini banyak sekali hal banyak sekali hal sebab yang memotivasi kita yang lebih mengharuskan kita untuk mentarbiah mereka dengan tarbiyah sahihah untuk mentarbiyah mereka dengan tarbiyah sahihah, untuk membina umat ini dengan pembinaan yang benar, dengan pembinaan yang tepat. Di antaranya adalah di antara bawa'id hadhihi tarbiyah yang memotivasi kita untuk membina umat ini adalah jahluhum bihadad din. Yang pertama ialah bodohnya mereka tentang agama ini. Banyak dari kalangan kaum muslimin la yafhamuna din. Mereka tidak memahami agama Islam ini. Tidak memahami rincian-rincian hukumnya. Tidak memahami akidah-akidahnya. Bagaimana ritual-ritual ibadahnya. Nah memahami terkait dengan akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, ini banyak dialami oleh kaum muslimin. Jahluhum bihadzal din. Bodohnya mereka tentang perkara agama ini. Wal waqi' wal waqi' syahid akbaru dalil. Realita umat sebagai bukti yang paling besar. Sebagai bukti yang paling besar. Di tengah-tengah umat ini, Alhamdulillah, masih banyak kaum muslimin yang melakukan praktek-praktek kesyirikan-kesyirikan. Masih banyak yang memiliki pemahaman-pemahaman yang kufur. Apalagi praktek-praktek kebid'ahan-kebid'ahan. Apalagi pemahaman-pemahaman yang sesat yang menyimpang. Belum lagi membicarakan tentang tersebarnya, semaraknya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kerusakan akhlak, dekadensi moral dan semisalnya yang ada di kalangan kaum muslimin ini. Begitu banyak. Yang semua itu menunjukkan barakallahu fikum jahluhum bihadzal Bodohnya mereka tentang perkara agama ini. Tidak tahunya mereka tentang agama ini. Bagaimana rincian-rinciannya? Bagaimana hukum-hukumnya? Hal ini yang membuat kita terdorong, tergerak, termotivasi untuk bersama-sama berupaya membina umat ini dengan pembinaan yang sahih, dengan tarbiyah yang benar, dengan tarbiyah yang tepat. Al-jahl al-jahl apalagi di akhir zaman Rasulullah Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan itu merupakan tanda tanda kiamat tidak akan bangkit hari kiamat hingga diangkatnya ilmu hatta yurfa'al ilm diangkatnya ilmu wa al jahl tersebarnya kejahilan-kejahilan wa tadharul fitan sehingga nampak yang namanya fitnah-fitnah ini perkara yang sangat jelas. Dikatakan asyahid akbaru dalil. Realita umat sebagai bukti dalil yang paling besar untuk poin pertama ini. al jahil Bahkan barakallahu fikum. Bukan semata-mata jahil terjadi di tengah-tengah umat ini yang pobi yang anti terhadap Islam. Bukan semata jahil ya Pak. Bahkan fobi anti terhadap dinul Islam. Apalagi terkait dengan sunnah Rasulullah SAW. Terlalu banyak mereka-mereka yang menghinakan, yang melecehkan bimbingan sunnah Rasulullah SAW menganggapnya sebagai sesuatu yang mengerikan sesuatu yang keras, sesuatu yang ekstrim, memandang kaum muslimin sebagai orang-orang teroris, memandang kaum muslimin sebagai muslim-muslim radikal, memandang pemahaman-pemahaman Islam, bimbingan-bimbingan sunnah sebagai bimbingan radikalisme, ekstremisme, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya muncul dan ada di tengah-tengah umat ini. Sudah kebanyakan dari mereka jahil tentang perkara agamanya. Ternyata ada dari sebagian mereka yang justru popi, justru anti kepada agamanya. Ini as-sababul awal al-ba'ithul awal ala hadhihi tarbiyah. Yang memotivasi kita untuk membina umat الجهل الجهل ثانيا yang kedua barakallahu fikum ialah adanya upaya musuh-musuh agama musuh-musuh sunnah untuk melakukan tindakan talbis pengkaburan pemahaman agama adanya upaya taskik membuat kaum muslimin ragu akan agamanya upaya ilqa'us syubhat melemparkan syubhat syubhat di kalangan kaum muslimin pengkaburan pengkaburan pemahaman di kalangan kaum muslimin melemparkan al-afkar al-hadamah pemahaman pemikiran-pemikiran yang merusak di kalangan kaum muslimin ini yang kedua dan ini merupakan sunnatullah barakallahu fikum yang ada pada kaum muslimin yang ada pada dakwatul Islam Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura yang artinya demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi seorang rasul afwan uh, demikian kami jadikan untuk masing-masing nabi musuh demikianlah kami menjadikan untuk tiap-tiap nabi musuh syaitan al jinni wal ins, musuh dari kalangan setan-setan bangsa manusia dan setan bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu sama lain saling mengilhamkan ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang mempesona, ghurura yang menipu mereka satu sama lain saling bahu membahu untuk menyampaikan syubhat untuk menyampaikan al-afkar al haddam pemikiran pemahaman-pemahaman yang sesat di tengah-tengah umat ini ini memang dilakukan oleh orang-orang kafir al-yahud wa nasara untuk melemahkan kaum muslimin ini pula yang dilakukan oleh ah- ashabul ahwa'i wal bid'ah oleh ah- oleh ahlul bid'ah, oleh firaqud dhalah, sekte-sekte yang sesat untuk menyimpangkan kaum muslimin. Sekali lagi, al-waqi' akbaru syahid. Ketika kita melihat realita umat, Antum perhatikan di sana barakallahu fikum yang namanya pemahaman-pemahaman kufur dikampanyekan di kalangan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Kita bicara dewasa ini, akhir-akhir ini barakallahu fikum. Pemahaman wihdatul adyan. Sinkretisme agama menyatukan semua agama-agama samawi pluralisme, keyakinan semua agama benar. Ini semuanya dijajakan, dikampanyekan di kalangan kaum muslimin dengan begitu dahsyatnya, begitu kerasnya. Oleh tokoh-tokoh muslim. Bukan tokoh-tokoh kafir saja. Tokoh-tokoh muslim. Yang memang menjadi corong-corong kufar untuk mengkampanyekan pemahaman wahdatul adyan, pemahaman pluralisme. Pemahaman ini barakallahu fikum ditukangi oleh yang namanya JIL. Sebagai contohnya, JIL, Jemaat Islam Liberal. Dari kalangan kaum liberalis. Mereka inilah sebagai tukangnya, sebagai corongnya untuk melariskan dagangan mereka pemahaman-pemahaman kufur di tengah-tengah umat pemahaman wahdatul adyan dan pemahaman pluralisme dari kalangan jil liberalisme yang punya prinsip kebebasan di dalam berpikir kebebasan di dalam berpendapat kebenaran itu tidak ada yang mutlak semua agama itu benar. Semua orang yang beragama masuk ke dalam surga dan segala macamnya. Dari pemahaman-pemahaman kufur yang diyakini oleh jil tadi. Akhirnya muncul yang namanya wihdatul adian. Sinkretisme agama. Muncul yang namanya pluralisme tadi. Ditambah lagi barakallahu fikum syubhat yang dilontarkan oleh hizbiyin ashabul ahwa'i wal bid'ah yang mendukung ini semuanya. Muncul tokoh-tokoh ikhwanul muflisin semacam Yusuf al-Qardawi Qarallahu lisanah kata para ulama. Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwasanya al-adawatu bainana wa bainal yahud permusuhan antara kami dan orang-orang Yahudi itu bukan karena agama karena rebutan tanah saja. Padahal tegas Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku. Tegas Allah menyatakan ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Dia pula yang menyatakan bahwasanya antara kita dengan al-Yahud, dengan ahli kitab, ada persaudaraan. Ada ukhuwah, ada benang merah persaudaraan. Mereka mereka adalah ahli Taurat. Mereka ahli Injil. Sementara kami, kita ahli Quran. Masing-masingnya kitab suci diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taurat disampaikan Nabiullah Musa Injil disampaikan Nabi Allah Isa. Al-Quran disampaikan Nabi Allah Muhammad SAW. Mereka semuanya para nabi dan para rasul. Sehingga masih ada hubungan emosional dengan kita semua. Ada benang merah persaudaraan ukhuwah di antara kita. Sehingga barakallahu fikum semakin semakin kacau kondisinya, semakin sesat umatnya, Kaum muslimin semakin bingung tentang agamanya, semakin jauh tentang Islam, bahkan sudah kabur ragu akan kebenaran Islam. Dikarenakan adanya ini semuanya. Ini baru gerakan Wahdatul adi'an, baru gerakan pluralisme yang ditukangi oleh jil. Belum lagi barakallahu fikum gerakan-gerakan yang lain yang mengkampanyekan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesatnya, pemahaman-pemahaman menyimpangnya. Di akhir zaman ini, di zaman kita sekarang ini, yang begitu kencang anginnya, berupaya untuk mendakwahkan kebatilan di tengah-tengah umat, di antaranya ialah khawarij dengan pemahaman takfirnya mengkafirkan kaum muslimin mengkafirkan khususnya penguasa-penguasa muslim yang mereka anggap balim, yang mereka anggap berkhianat yang mereka anggap berhukum dengan selain hukum Allah dengan pemahaman takfirnya menghujat pemerintah menjatuhkan pemerintah ini kampanye yang dikatakan cukup berhasil. Mendorong kaum muslimin untuk melaksanakan demonstrasi-demonstrasi dan segala macamnya. Ini disejalkan, dikampanyekan di kalangan kaum muslimin. Belum lagi barakallahu fikum reda tentang terorisme. Muncul yang namanya Syiah Rafidhah. Kalau dulu mereka masih menerapkan prinsip takiyah dan takiyah menyembunyikan identitas batinya Syiah rafidah. Wahirnya menampilkan baju Islam. Dulu itu. Sekarang ini mereka dengan terang-terangan tampil bukan lagi takiyah, tampil terang-terangan mengkampanyekan pemahaman Syiah pemahaman Rafidah dengan iming-iming mut'ahnya itu dengan iming-iming mut'ahnya itu bahkan terang-terangan mengkampanyekan yang namanya mut'ah nikah kontrak tanpa wali lebih afdal kalau dia masih gadis kalau sudah bersuami lebih afdal tanpa izin suami tanpa izin wali besar dosa, besar besar pahalanya kata mereka dikarenakan anti wahai muslimah, wahai syiah membuat gembira para pemuda-pemuda syiah. Nah, Allahul musta'an. Tampil terang-terangan melakukan peringatan-peringatan hari besar mereka khas Syiah. Peringatan-peringatan hari berkabung kematian Husain di Karbala 10 Muharram syura memperingati yang namanya arba'iniyat arba'iniyat itu peristiwa 40 hari setelah kematian Husain kalau matinya tanggal 10 Muharram berarti 40 hari setelah 10 Muharram mereka mengadakan yang namanya arba'iniyat persis kayak tindakan kebanyakan orang-orang kampung itu yang melaksanakan acara tujuh harinya dan empat puluh harinya. Melakukan yang namanya Husainiyat, Zikra Husainiyat dan segala macamnya. Terang-terangan. Terang-terangan memunculkan taringnya. Ijabi. Terang-terangan menampilkan jati dirinya sebagai pelopor yayasan Syiah nasional Iran sebagai negara syiar rafidah terang-terangan menyatakan dan mengkampanyekan semua itu. Barakallahu fikum. Ini semua dijejalkan di kalangan kaum muslimin. Belum habis yang namanya hebohnya Syiah, muncul lagi yang namanya Islam Nusantara. Muncul lagi yang namanya Islam Nusantara yang dikampanyekan oleh tokoh PBNU. Barakallahu sekarang ini Said Akil Siraj La akla lahu Wala Mengkampanyekan ini semuanya Menggandeng yang namanya syiar rafidah Bekerja sama dengan syiar rafidah Bekerja sama dengan jil Jamaah Islam liberal untuk mengkampanyekan Islam Nusantara kembali kepada ajaran kejawen kembali kepada ajaran kejawen ala wali songo Berupaya untuk menghilangkan semua aroma-aroma ke kearab-arapan Tidak mau lagi mengatakan Assalamualaikum Salamnya orang Arab Yang disampaikan salam sejahtera Kita katakan salamnya orang Kristen Barakallahu Dan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain yang dicelakkan oleh Islam Nusantara ini yang sesungguhnya mereka adalah bentukan baru dari, dari kalangan jil tadi tetapi dengan terang-terangan menggandeng yang namanya Syiah Rafidhah dan terang-terangan menyatakan musuh kami, musuh kita adalah Wahabi, musuh kita adalah Salafi, musuh kita adalah Sawafi, Salafi Wahabi. Terang-terangan. Heboh lagi. Ini semuanya kaum muslimin karena dina'azakumullah sekali lagi. Yang membuat kaum muslimin terutama awamun nas semakin tidak paham Islam, semakin tidak mengerti Islam, semakin terkaburkan antara ah, terkait dengan keislamannya. Talbis masuk, taskik terjadi, ragu akan agamanya. Dan banyak korban-korban daripada gerakan-gerakan tadi. Korban Syiah begitu banyak. Korban Jil juga banyak. Apalagi korban Islam Nusantara ini mau dijejalkan di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan Nahdliyin. Belum juga reda hebohnya yang namanya Islam Nusantara. Dihebohkan lagi dengan gerakan-gerakan arogan yang dimunculkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Dari kalangan Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Aswaja ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Bukannya di atas sunnah Rasulullah SAW. Ternyata juga dengan musuh yang sama. Memerangi yang namanya Wahabi Salafi tanpa terasa klop dengan pemahaman e, dengan misi JIL, dengan misi Islam Nusantara, dengan misinya Syiah Rafidah. Walaupun mereka juga anti dengan yang namanya Islam Nusantara tadi. Tapi musuhnya sama. Belum lagi yang lain-lainnya barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya filsafat, ahli ilmu kalam, ahli filsafat, belum lagi pemahaman-pemahaman yang mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan dakwah salafiyah. Berbagai macam syubhat tamyi', syubhat syubhat melembekkan manhaj, membuat penggembosan terhadap sunnah Rasulullah SAW dari kalangan ikhwan muflisin, dari kalangan sururiyin, dari kalangan halabiyin, dari kalangan ruhailiyin, dari kalangan yang setelah mereka. Banyak sekali. Adanya tindakan dan gerakan musuh-musuh agama baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, syayatin jin wa syayatinul ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura ini adalah kondisi umat sesuatu yang membuat kita harus melek membuka mata sesuatu yang mau tidak mau harus kita akui tidak mungkin kita ingkari ini semuanya barakallahu fikum yang membuat kita termotivasi terdorong <clears throat> untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada umat ini. Tarbiyah, tarbiyah di tengah-tengah umat ini. Belum lagi sebab yang ketiga yang juga menjadi fenomena miris pada umat Islam ini yang ketiga ialah kathratul ikhtilafi wa tafarruq. Banyaknya ikhtilaf, perselisihan-perselisihan, banyaknya tafarruq, perpecahan-perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin, adanya al-firaqud dhallah, firqah-firqah sesat yang memisahkan diri dari kaum muslimin, dari sunnah Rasul dari sunnah Rasulullah alaihi wasallam Muslimin sekarang terkotak-kotak, centang perenang, tidak bersatu di atas bimbingan yang benar. Ini semuanya pembenaran Misdaqa ah, eh, khabarin Nabi SAW. fi qawlih pembenaran beritanya Rasulullah SAW para, pada para sabdanya wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah umat ini akan terpecah belah menjadi 73 milah semuanya di dalam neraka kecuali satu disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama ma ana alaihi alyawma wa ashabi yang satu itu yang sesuai dengan bimbinganku dan bimbingan para sahabatku pada hari ini Rasul memberitakan ada ikhtilaf yang sangat panjang. Juga dalam hadis yang lain dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan, "Fa innahu man ya'ish minkum sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati al-hadid." Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang begitu banyak. Ikhtilafan katsira dan terjadi seperti yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perpecahan di mana-mana, ikhtilaf di mana-mana. Kullu hizbin bima ladaihim farihun kata Allah. Masing-masing hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Terjadi pada umat Islam ini yang namanya asabiyah madhabiyah fanatisme madhab sehingga mereka terkotak-kotak terpecah belah dengan sekian banyak madhab-madhab yang ada yang ini fanatik pada syafi'i ini yang paling banyak di Indonesia yang ini fanatik dengan madhab hambali yang ini maliki yang ini hanafi yang ini wahiri sehingga ter, terjadi perpecah belahan terpecah belah dengan madhab-madhab tadi Padahal para a'immatul mazahib Imam imam mazhab yang empat Melarang kaum muslimin Untuk taklid kepada mereka Fanatisme kepada mereka Tapi terjadi Pada kaum muslimin terjadi yang namanya Asafiyah Qabaliyah Fanatisme kesukuan Ini kabilah A, kabilah B, kabilah C Suku A, suku B, suku C masing-masing kullu qabilatin bima ladaihim farihun masing-masing kabilah masing-masing suku masing-masing marga masing-masing fam merasa bahagia merasa senang dengan apa yang ada pada mereka terjadi asobia seperti itu sehingga centang perenang lagi dengan kabilahnya masing-masing dengan sukunya masing-masing pada kaum muslimin barakallahu fikum juga terjadi yang namanya fanatisme keormasan organisasi masyarakat. Ada ormas A, ada ormas B, ormas C dan yang lain-lainnya. Masing-masing ormas bima ladaihim farihun, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tentang perenang laki, terpecah belah laki dan menjadi berbagai macam ormas-ormas yang ada. Semuanya bukan memperjuangkan Islam, tapi masing-masingnya memperjuangkan ormasnya sendiri-sendiri. Belum lagi fitnah fitnatul ahzab asia-sia. Fitnah partai-partai politik, hizib siasi. Luar biasa di mana-mana. Parpol-parpol yang mengatasnamakan dirinya Islam, partai Islam juga membuat muslimin centang pernah menjadi sekian banyak hizib siasi kullu hizbin bima ladaihim apalagi yang namanya firqah-firqah yang sesat dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat lebih banyak lagi Rasul memberitakan 72 yang diancam dengan neraka kulluha finnar para ulama kita ketika mensensus mereka ini ternyata jumlahnya lebih daripada 72 ratusan bahkan ribuan sekte. Maka para ulama salaf menyatakan 72 yang disebutkan dalam hadis tadi adalah usulul firak. Hmm, itu merupakan usulul firak, pokok-pokok firqahnya. Pokok-pokok sektenya. Masing-masing usul lahu tafari' wa furu'at. Masing-masing pokok tadi memiliki pecahan-pecahan sel-sel sekte-sekte yang ada. Ribuan. Dari mulai zaman para sahabat sampai sekarang sampai yaumul kiamah nanti terus bermunculan sekte-sekte yang lama dimodifikasi atau sekte-sekte baru yang dimunculkan. Luar biasa. Kullu firqatin bima ladaihim farihun, masing-masing firqah dengan apa yang ada pada mereka bangga. Jumlahan kafe berapa ya, Pak? Banyak. Tidak hanya satuan, tapi puluhan. Tidak hanya puluhan, tapi ratusan. Tidak hanya ratusan, bahkan ribuan. Perpecahan-perpecahan yang ada. Ini semua <clears throat> semakin membuat Islam yang tunggal ini gak kelihatan. Diumpamakan seperti satu rambut putih. Satu rambut putih yang ada di sebuah apa yang ada di di, di seekor kuda yang hitam aswadun buhum kuda yang begitu hitam legam di situ ada satu rambut putihnya apa kelihatan ya apakah nampak yang satu ini apakah nampak yang yang, yang, yang satu ini Hah? jawabannya tidak nampak satu rambut putih ditutupi oleh bulu-bulu kuda yang hitam pekat. Tidak kelihatan ya. Itulah penggambaran Islam di zaman kita sekarang ini, di akhir zaman ini dan di akhir zaman nanti. Begitu tersamarkan. Wa Nabi alaihi salatu wasalam idh alangkah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda memberitakan Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula maka beruntunglah bagi orang-orang asing tadi Betul-betul Islam sekarang luar biasa asing. Islam yang sesungguhnya, Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, Islam yang berpijakan dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah di tengah-tengah umat sekarang ini begitu samar, begitu aneh, begitu asing. Tidak kelihatan. Satu kampung barangkali. Kalau antum tanya kepada mereka, Pak, apa sih Islam yang benar itu? Tidak bakal ngerti Taunya Islam ya ini Hah? Ya ini Ormas yang selama ini dia perlu. Kalau yang ini irsyadi oh, Irsyad Kalau yang ini Muhammadi Muhammadiyah Kalau yang ini Nahdiyin ya itu Kalau yang ini sesuai dengan masing-masing yang, yang dia hidup selama ini Tidak kenal lagi yang namanya Islam Tidak tahu lagi yang namanya Islam yang benar kondisi-kondisi semacam tadi barakallahu fikum dan kondisi-kondisi yang lain yang menimpa umat ini ini merupakan bawaith azimah motivasi besar motivasi besar bagi kita semuanya untuk bersemangat membina umat mentarbiah umat dengan tarbiyah sahihah tarbiyah yang benar di atas bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah itu kondisi yang mengerikan-mengerikan tadi. Kita belum bicara intern. Hah? Bicara intern juga demikian. Orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Bahasa mewakafkan gitu ya yang sudah berkomitmen untuk kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan Salafi yang sendiri bermunculan fenomena-fenomena yang miris di sebagian tempat muncul fenomena futur apa itu futur? patah semangat loyo, tidak punya gairah untuk taklim, tidak punya gairah beramal, tidak punya gairah berdakwah, tidak punya gairah untuk mentarbiyah anak-anak mereka, tidak punya eh, gairah untuk mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, tidak punya gairah untuk melangsungkan menyemarakkan tarbiyah yang ada pada mereka terjadi di sebagian ikhwah dan sebagian tempat penyakit kronis yang namanya futur. Ada apa enggak ada? Kok diem? Ada apa enggak ada? Banyak yang ini sibuk dengan dunianya, yang ini sibuk dengan hartanya, yang ini sibuk dengan tahtanya, ini sibuk semua tujuannya sibuk dengan dunianya. Terjadi yang namanya futur. Ah, Allahul musta'an. Yang lebih parah lagi barakallahu fikum. Yang lebih parah lagi fenomena muncul di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai orang-orang yang di atas pemahaman salaf adanya fenomena inhiraf. Fenomena-fenomena penyimpangan, penyimpangan prinsip pergeseran-pergeseran prinsip sadar atau dengan tanpa mereka sadar juga terjadi juga terjadi <clears throat> dulu yang namanya salafiyin yang namanya ahlu sunnah yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW rame-rame mengeluarkan exit dirinya keluarganya anak-anaknya dari madaris-madaris nizamiyah, madrasah-madrasah sekuler. Sekarang rame-rame back to school. Gitu bahasanya. Kembali menuju ke madrasah-madrasah sekolah-sekolah sekuler tadi, ujung-ujungnya dunia dapat ijazah supaya masa depan dunianya cerah pergeseran prinsip sadar atau tidak sadar. Dulu <clears throat> yang namanya seorang sunni salafi yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW begitu mengerti sunnah, mengenal sunnah anti yang namanya TV. Ya ya, ditinggalkan semuanya itu. Ada yang dibanting, ada yang dijual, ada yang semacam-macam ya Pak. Sekarang Kok diem? Bukan lagi back tapi mengkampanyekan untuk rame-rame memiliki lagi yang namanya layar televisi. Barakallahu fikum. Bahkan rame-rame mendakwahkan kata mereka sunnah Rasul melalui media televisi. Allahul musta'an. Pergeseran akidah, pergeseran prinsip sadar atau tanpa mereka sadari. Iya ya apa ya? Omong kosong ini. Sesuatu yang nyata. Itu bicara bicara orang-orang yang dalam payung sunnah payung dakwah salafiyah. Ya tentunya mereka bukan orang-orang yang yang istiqomah ya ikhwan. orangnya dulu salafi, sekarang mantan salafi. Barakallahu fikum. Kan begitu. Hah? entah yang namanya salafi rojai, ya jangan dibilang salafi ya ikhwan. Rojaiyun atau dari kalangan Halabiyun, dari kalangan Ruhailiyun atau yang sekarang dari kalangan Sanusiun. Nah, yang atau singkat dengan MLM. Bergeser tanpa dia saja. Dulu begitu keras yang namanya seorang sunni salafi yang mengerti sunnah rasul, yang memahami pemahaman salaf, begitu tanayus Betul-betul membersihkan akidahnya, membersihkan prinsipnya sunnah rasul terbedakan dengan sunnah Rasul dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari berbagai macam subuhat, berbagai macam bid'ah-bid'ah. Begitu keras dan tegas dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sekarang, sekarang anti manhaj. Tidak mau lagi mendengarkan tema-tema manhajiyah tema-tema manhajiyah yang membicarakan prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip salaf dikatakan sebagai kajian-kajian fitnah. Hmm. Lebih parah lagi membela orang-orang yang menyimpang. Bahkan di zaman sekarang ini tidak ada seseorang pun yang menyimpang yang masih mengaku sebagai sunni salafi. Tidak ada yang menyimpang melainkan mereka rame-rame untuk membelanya, rame-rame untuk mentazkiyahnya, rame-rame untuk di belakangnya. Ini semua dari kalangan Rajaiyun, Halabiyun, Rahiliyun, Sanusiyun, secara khusus. Ketika muncul yang namanya fitnah Muhammad bin Abdul Ar-Raimi Al-Mulaqab bil Imam yang membuat wasiqah tagutiyah dengan rafidah itu rame-rame semua ahlu tamyi semua ahlu takhzil mumayyi'in di belakangnya dia terutama dari kalangan Sanusiun di Indonesia ini di belakangnya dia ketika muncul seseorang dai yang sebelumnya tidak pernah dikenal di kalangan salafiyin lah di Indonesia apalagi di Indonesia. Dokter Zakir Naik yang menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Ada beberapa hal yang Allah tidak kuasa atasnya. Yang dikatakan oleh Syekh Salih Fauzan, Rasul Mulhid. Seseorang yang menyimpang, yang sesat. Yang menyamakan Allah Azza wa Jal dengan Brahmana, dengan Krishna, dengan berhala-berhalanya mereka itu. Yang menyamakan antara sunni dengan syiah. Allahul musta'an. Itu dipuji sama mereka. Dipuji, ditazkiyah, direkomendasi oleh mereka dibela oleh mereka, ditayangkan di TV-TV mereka dengan link-link mereka. Itu rojaiyun yang lebih ajib lagi sanusiun ikut campur di belakang mereka juga. Itu bicara intern. Dan panjang pembahasannya kalau membahas masalah ya. Sehingga luar bikin kita cuman gedek-gedek, tau gedek-gedek ya? geleng-geleng kepala Allahul musta'an terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan di kalangan kaum muslimin. Lihat ke dalam dalam artian orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi Gedek-gedek lagi Lah iya Dulu begini Sekarang begitu Dulu gitu Sekarang begini Itu yang dikatakan talawun Iyakum talawun Fa inna dinallahi wahid Katanya para ulama Hati-hati kamu dari sikap Warna-warni dalam perkara agama Sesungguhnya agama cuma satu yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah ad-dalalatu haqqud dhalalah kesesatan yang betul-betul kesesatan anta'rifal yauma ma kunta tumkiruhu qabla al-yaum engkau menganggap ma'ruf menganggap baik sesuatu yang sebelum ini kamu katakan mungkar wa antun kiral yauma ma kunta ta'rifuhu qabla al-yaum kamu anggap mungkar sesuatu yang sebelum ini kamu katakan sebagai perkara yang ma'ruf. Itu namanya abdalalah dalalah dalalah. Terjadi. Luar dalam luar biasa keadaannya kaum muslim. Ini membuat membuat kita semuanya lebih terpicu lagi, semangat lagi untuk berupaya membina umat membina umat yang dulunya kafir musyrik supaya jadi muslim membina umat muslimin supaya lepas dari berbagai macam kekufuran, kesyirikan dan, dan, dan kebid'ahan, membina orang-orang yang dulu di atas sunnah, di atas pemahaman salaf untuk kembali kepada sunnah dan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Itu bicara realita. Kalau kita membicarakan terkait dengan pembinaan umat, prinsip yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin dalam tarbiyatul ummah khususnya prinsip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyatul ummah meliputi dua perkara. Itu kita ambil dari ayat yang tadi kita baca. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dari ayat itu diambil kesimpulan oleh para ulama membina umat, tarbiyatul umat itu ada dua pondasi, ada dua rukun tarbiyah. Yang pertama ialah tazkiyah. Yang kedua ialah taklim. Tazkiyah artinya membersihkan membersihkan kaum muslimin, akidah kaum muslimin dari kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kebid'ahan-kebid'ahan, eh, penyakit-penyakit hati, maksiat-maksiat, dosa-dosa. Ini yang kemudian diistilahkan oleh para ulama una dengan sebutan tasfiyah. Tasfiyah dari kata-kata sofa pemurnian agama, tazkiyah. Sementara ta'lim yang disebutkan dalam ayat tadi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Alkitab was sunnah. Ini yang dikenal kemudian di kalangan para ulama umat dengan sebutan tarbiyah. Sehingga pondasinya adalah dua, tasfiyah dan tarbiyah. Ini yang sering didengung-dengungkan di disosialisasikan gitu ya, ya. Di kalangan kaum muslimin Al-Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Tasfiyah tarbiyah, tasfiyah tarbiyah, tasfiyah tarbiyah. Tasfiyah pemurnian meliputi banyak hal. Globalnya seperti yang saya terangkan tadi. Mentasfiah Memurnikan akidah keimanan kaum muslimin dari kotoran-kotoran syirik dan kufur. Semua yang namanya kufriyat, wasyirkiyat harus dimusnahkan, harus dienyahkan dari akidah kaum muslimin. perang melawan syirik dan kufur Yang kedua tasfiyah ibadatul muslimin <clears throat> Membersihkan, memurnikan ibadah-ibadah kaum muslimin Dari kotoran-kotoran praktek-praktek bid'ah Perang melawan ritual-ritual bid'ah yang menyesatkan Barakallahu fikum Tasfiyah memurnikan Fuhumul muslimin pemahaman-pemahaman afkarul muslimin, pemikiran-pemikiran kaum muslimin dibersihkan dari al-afkar al-munharifah, al-afkar al-haddamah, pemikiran yang menyimpang dan yang merusak. Perang melawan pemikiran yang sesat yang menyesatkan disebut dengan ghazul fikr. Perang pemikiran, perang ideologi, perang manhaj, manhajul haq perang dengan manhajul batil. Tasfiyah memurnikan tasfiyah akhlakil muslimin wa adabihim wa muamalatihim memurnikan akhlak kaum muslimin, adab-adab kaum muslimin, muamalah-muamalah kaum muslimin dari segala bentuk dekadensi moral. Adab yang jelek, akhlak yang buruk, muamalah yang jelek. Sehingga tasfiyah menyeluruh. Namanya tasfiyah kamilah, syamilah. Pemurnian yang sempurna yang menyeluruh dalam semua aspek yang ada. Ditambah lagi dengan upaya tarbiyah pembinaan umat. Membina umat di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Namanya tarbiyah manhajiyah. Supaya ideologinya benar membina umat di atas tauhid yang murni. Namanya tarbiyatul akidah, tarbiyatul tauhid. Membina umat di atas bimbingan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. tarbiyatul sunnah. Belum lagi tarbiyatul ta'ah, mentarbiyah muslimin untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, akhlakul karimah dalam semua aspek kehidupan yang ada, dari mulai perkara yang paling urgent hingga perkara-perkara keseharian barakallahu fikum tarbiyah sehingga tarbiyahnya pun juga sama dengan tasfiyahnya tarbiyahnya kamilah syamilah tarbiyah yang sempurna dan yang menyeluruh barakallahu fikum ini tugasnya para anbiya wal mursalin ini tugasnya salafun salihin ini tugasnya ulama warathatul anbiya wal mursalin dan ini tugasnya para atba'un nabi para pengikut-pengikut Nabi alaihi salatu wassalam berarti pundak uh, tugas ini tanggung jawab ini di pundak-pundak kalian wahai kaum muslimin terutama orang-orang yang di atas sunnah orang-orang yang berupaya kembali kepada manhajun nubuwah man salaf lebih bertanggung jawab untuk mentarbiyah umat dengan dua prinsip tadi tasfiyah wa tarbiyah. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengkaji kebenaran, yang mempelajari al-haq, mempelajari pemahaman salaf, memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka lain berupaya untuk mengamalkannya, mereka lain berupaya untuk mendakwahkannya. Maka tanggung jawab lebih besar di budak-budak mereka. Di samping membenahi perkara dalam yang perlu dibenahi, juga membenahi umat dari semua realita yang ada yang digambarkan di atas. Barakallahu fikum. Pertanyaannya barakallahu fikum. As-su'al huna apakah tugas ini tugas yang ringan? Apakah tanggung jawab ini tanggung jawab yang sepele? Antum nah, harus membuka mata. Antum melihat di sekitar antum orang-orang yang mengaku di atas sunnah, berbagai macam kondisi yang, yang digambarkan tadi. Berkelimpangan, berguguran dari manhaj sunnah yang mulia ini. Maju ke depan melihat kondisi muslimin lebih luas lagi, lebih mengerikan keadaannya. Seperti yang digambarkan tadi. Apakah tanggung jawab yang semacam ini ringan? Apakah tugas semacam ini ringan dan sepele? Jawabannya ya Tentu jawabannya tidak. Ini tugas besar. Master planning dunia akhirat. Ini merupakan tanggung jawab mas'uliyatun kabiratun wa'azimah tanggung jawab yang besar dan agung di pundak-pundak umat Islam yang mengerti tentang Islam yang mulia ini, yang mengerti sunnah Rasul yang mulia ini. <clears throat> Apakah mungkin tarbiyah pembinaan umat hanya dilakukan oleh satu orang? Dia mentarbiyah umat, dia mentasfiyah umat hanya satu orang. Jawabannya tidak mungkin. Apalagi satu orang itu di kalangan kita-kita orang ini ya Pak. Tambah tidak mungkin lagi. Terbatasnya ilmu yang paling mendasar. Terbatasnya pengalaman, terbatasnya kekuatan, kemampuan serba terbatas. Sehingga tidak mungkin pekerjaan besar ini hanya dipikul oleh satu orang apakah mungkin dipikul oleh dua orang Hah? saya sama antum berdua saja tidak mungkin satu hal ini yang ingin saya sampaikan kepada antum supaya antum melek gitu ya. supaya antum itu sadar di pundak-pundak kita ini ada tugas besar, tanggung jawab besar untuk ini. Mentarbiah umat, mendakwai umat dengan prinsip tasfiyah dan tarbiyah yang disampaikan tadi. Berarti apa yang kita perlukan untuk melaksanakan tugas ini, eh merasa pindah tidak antum ini? Apa yang kita perlukan untuk meneruskan estafet para anbiya wal mursalin, estafetnya para ulama ussalihin, meneruskan tarbiyah umat dengan tarbiyah sahihah. Di sini kita perlu yang pertama adalah ta'awun. Dan ini adalah sisi yang paling penting untuk melanjutkan tugas besar namun sangat mulia ini. Adanya gotong royong, saling bahu membahu saling ta'awun alal firi wa taqwa untuk mewujudkan tarbiyah tadi tarbiyah dari dalam tarbiyah luar umat secara umum ini yang paling pertama melibatkan semua orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW dimulai dari wilayahnya masing-masing, daerahnya masing-masing, lalu kemudian ta'awun dengan daerah-daerah yang lainnya semua seluruh Indonesia, seluruh dunia. Masing-masing harus badlul juhud, mengerahkan segenap kemampuan yang dia miliki, saling bahu membahu untuk mewujudkan tarbiyah umat, pembinaan umat yang mulia ini. Harus ada ta'awun. Harus ada yang namanya tasyawur, koordinasi yang baik di antara al-muta'awinin, di antara orang-orang yang bahu-membahu tadi harus ada yang namanya taahi, memunculkan ukhuwah imaniya, ukhuwah islamiyah di antara mereka untuk mengokohkan misi, visi, kalimat dan langkah. Diperlukan yang namanya tafahum, saling memahami di antara mereka supaya me menghilangkan atau meminimalisasi terjadinya pertikaian atau permusuhan atau perseteruan khilaf di kalangan mereka. Diperlukan unsur-unsur tadi yang semuanya itu barakallahu fikum dimulai dari tahun semangat memunculkan kembali semangat ta'awun, semangat bantu membantu, semangat gotong royong untuk membina umat ini. Dimulai dari tarbiyatus syakhs, tarbiyatun nafs, kita mendidik diri kita masing-masing di atas Alkitab Sunnah. Dimulai lagi dengan tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah yang sahihah keluarga kita dengan prinsip yang sangat jelas ya Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penyimpangan di mana-mana. Yang kita pikir bukan dunia, bukan harta, bukan tahta, tapi yang kita pikirkan selamat dari neraka, selamat dari penyimpangan-penyimpangan di atas, mendapatkan surganya Allah Azza wajalla. Diteruskan lagi mentarbiyah auladul muslimin Anak-anak kita kaum muslimin salafiyin diteruskan terus semakin maju semakin maju mentarbiah umat secara keseluruhan dengan tarbiyah sahihah. Barakallahu fikum. Ini dimulai dari prinsip ta'awun memunculkan semangat ta'awun alal birri wa taqwa, semangat ta'awun untuk membina umat. Pekerjaan yang sangat besar. Jangan heran ya khonamtina azakumullah kalau kita mendapati dalam nasul kitab was sunnah adanya anjuran-anjuran adanya semangat menumbuhkan semangat untuk bertahun al birri wa taqwa. Adanya perintah-perintah untuk bertahun al birri wa taqwa. Di antaranya disebutkan dalam sebuah ayat yang sangat masyhur di kalangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kaum muslimin untuk ber, bertawun ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan dan kalian jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla ditujukan khitabnya yang diajak bicara jami'ul muslimin semua kaum muslimin ta'awanu antum ayuhal muslimun alal birri khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin terutama terutama orang-orang yang telah mempelajari yang mengerti tentang sunnah rasul ini perintah barakallahu Nama ikhwan At-ta'awun al birri wa taqwa. Ini termasuk daripada perwujudan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk perwujudan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat tadi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bertawun saling bantu membantu di atas al wa taqwa Allah menutup ayatnya dengan perintah takwa. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Yang pertama perintah ta'awun, langsung disertai dengan perintah bertakwa kepada Allah. Itu menunjukkan at-ta'awun al birr wa taqwa min at-taqwa. Bertahun itu termasuk bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi takwa Allah ialah kita melaksanakan perintah bertahun alal birri wat taqwa. Di akhir ayat dikatakan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Menunjukkan barang siapa yang meninggalkan takwa, barang siapa yang meninggalkan ta'awun tadi, maka diancam dengan ancaman yang keras. Orang-orang yang lepas tangan tidak mau tahu dengan terbiak umat. Tidak mau tahu dengan terbiak-terbiak yang ada ini. Tidak mau ta'awun. Jauh dari ta'awun. Diancam. Inna Allah syadidul iqab. Ini semuanya ikhwan menunjukkan kepada kita. Tentang ta'kidul amr. Penekanan perintah ta'awun al-biru wa taqwa. Menjelaskan tentang kewajibannya. Kewajiban yang amat sangat ditekankan dalam Islam. Adanya konsekuensi takwa dan adanya ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla. At-ta'awun al wa taqwa. Ini di samping mendapatkan pahala amalnya sendiri. Orang yang membantu pihak lain di atas kebaikan juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang dia bantu. Ketika orang lain yang dia bantu tadi mengamalkan amal-amal yang soleh, maka dia pun juga mendapatkan pahalanya. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man jahaza ghaziyan faqad ghaza Wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza Barang siapa yang mempersiapkan bekal orang-orang yang mau perang maka sungguh dia telah dinyatakan berperang Barang siapa yang mengurusi keluarga orang-orang yang berperang maka sungguh dia telah dinyatakan telah berperang di sini ada mujahidin fisabilillah. Di sini antum nggak ikut perang. ayib. Tetapi antum ini sebagai pihak yang mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan bekal-bekal mujahidin, entah logistiknya atau medisnya atau persenjataannya, kamu bantu dengan itu semuanya. Antum yang membantu mendapatkan pahala sama kayak mujahidin. Yang mujahidin yang berangkat perang Tayyib mendapatkan pahala jihad, antum juga mendapatkan pahala jihad dengan ta'awunnya antum. Ini mujahidin. Dia berangkat perang meninggalkan anak istrinya dan yang dia tanggung. Antum tidak ikut perang. Antum menanggung semua keperluan-keperluan keluarga mujahidin. Maka antum dinyatakan telah ghaza, mendapatkan pahala jihad. Itu namanya bentuk ta'awun. Barakallahu fikum. Maka orang yang melaksanakan prinsip ta'awun bantu membantu membantu orang lain, dia mendapatkan pahala sama seperti pelaku kebaikan tadi. <clears throat> Luar biasa. Nah, kalau pelaku kebaikan tadi melaksanakan amal-amal yang begitu banyak, lalu amalnya ditiru sama orang lain, banyak orang lain yang kemudian mengamalkan sebagaimana amalnya yang, yang dia bantu tadi. Antum yang ta'awun dapat pahalanya luar biasa. Barakallahu fikum. Maka di sini khonamtina azakumullah sangat-sangat penting yang disebut dengan yang namanya ta'awun al-birri wat taqwa. Untuk menutup majelis yang pertama ini akan saya bacakan barakallahu fikum penjelasan yang begitu indah, yang begitu penting dari <clears throat> al Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Usuli Al Syeikh Abdurrahman bin Nasir al Sa'di rahimahullahu taala. Tayyib Di sini beliau memiliki sebuah risalah yang berjudul jihadul a'da wa wujubu ta'awun bainal muslimin berjihad melawan musuh atau menghadapi musuh-musuh agama dan kewajiban ta'awun di tengah-tengah kaum muslimin atau judul yang lainnya wujubu ta'awun bainal muslimin kewajiban ta'awun di kalangan kaum muslimin <clears throat> beliau mengatakan setelah membawakan mukaddimah. belum mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu. Fahadhihi risalatun tatadammanu tanbih ala wajibil muslimina nahwa dinihim. Wa wujubit ta'awuni bainahum fi jami'il masalih wal manafi'il kulliyah ad-diniyah wa dunyawiyah. Risalah ini mengandung penjelasan mengingatkan kewajiban kaum muslimin terhadap agamanya. Risalah ini berberisikan kewajiban ta'awun saling bantu membantu di antara mereka kaum muslimin dalam semua kemaslahatan, kemaslahatan, kemanfaatan, kemanfaatan secara menyeluruh, baik maslahat agama atau maslahat duniawiyah. Lalu beliau menyebutkan pasal yang pertama. Beliau mengatakan wujubut ta'awun ala jami'il manafi'il kulliyah wa khususan al-jihad. Kewajiban ta'awun saling bantu membantu untuk menggapai semua kemanfaatan-kemanfaatan secara total khususnya manfaat jihad. Berjuang membela agama ini menghadapi musuh-musuh agama. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling bantu membantu di atas dosa dan, dan bermusuhan. Kata Syekh, falbir ismun jami'un li kulli ma amara Allah bihi wa rasuluh wa habbahu Allah wa rasuluh min at-tahaqquqi bi aqaidi din wa akhlaqihi والعمل في آتافه وأقواله وأفعاله من الشرائع الظاهرة والباطنة ومن القيام بحقوق الله وحقوق عباده ومن التعاون على الجهاد في سبيله إجمالا وتفصيلا فكل هذا داخل في التعاون على البر البر كتب اليوم pada kata-kata wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kata-kata al-birr sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Meliputi segala sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sangat umum ya. Dalam bentuk mewujudkan akidah-akidah agama. Akhlak-akhlak agama. Mengamalkan adab-adab Islam. Ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang islami juga meliputi syariat yang bahir yang batin melakukan hak-hak Allah hak-hak hamba-hambanya termasuk juga di dalamnya ta'awun untuk berjuang membela agama Allah visabilillah secara global dan terperinci ini semuanya masuk dalam kategori ta'awun alal bir beliau mengatakan wa minat ta'awuni ala taqwa termasuk berta'awun untuk bertakwa adalah التعاون على اجتناب وتوقي ما نهى الله ورسوله عنه من الفواحش الظاهرة والباطنة ومن الإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بلا علم بل على ترك الكفر والفسوق والعصيان termasuk penuh ta'awun di atas ketakwaan ialah bertahun saling bantu membantu untuk menjauhi, untuk menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan, dan, dan Rasulnya dalam bentuk tindakan fahisyah, tindakan-tindakan keji, lahir batin, tindakan dosa, semena-mena dengan tanpa hak, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, bahkan kewajiban ta'awun untuk meninggalkan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ada ta'awun untuk mengerjakan perintah-perintah agama, ada ta'awun untuk menjauhi larangan-larangan agama. Sangat apa namanya barakallahu mencakup kanutina Ini eh, kata beliau. Belum mengatakan setelah itu. Wa yadkhulu fi dzalik. Dan masuk di dalam bab ini. At-ta'awunu ala jami'il wasaili wal asbab allati yutaqa biha darul a'da min al-isti'dadi bil aslihatil munasibati lil waqt wa ta'allumi as-sana'i' al-mu'in ala dhalik was-sa'i fi takbir al-quwwati al-ma'nawiyyah wal madiyyah al-mu'in ala dhalik termasuk di dalamnya adalah bertawun saling bantu membantu untuk mewujudkan semua wasilah, sarana dan prasarana dan sebab-sebab yang dengan itu kita akan bisa menjaga diri dari kemalborotan yang dimunculkan musuh-musuh agama seperti mempersiapkan diri dengan senjata-senjata yang sesuai dengan waktu senjata-senjata masa kini mempelajari berbagai macam produk-produk yang membantu kita untuk itu berupaya menyempurnakan kekuatan maknawi, kekuatan uh, madiyah, kekuatan maknawi, lahir batin, teknis, non teknis, fisik, non fisik yang membantu untuk itu semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa'idu lahum mastata'tu min quwwah." Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah kekuatan yang kamu mampu. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum." Wahai orang yang beriman, ambillah kewaspadaan kalian akan musuh-musuh agama Allah. Ini belum membahas masalah jihad, namun ayatnya umum meliputi ta'awun dalam semua kemaslahatan-kemaslahatan agama. Dan yang yang eh, yang gak kalah penting ya Ikhwan, jihad yang paling khusus adalah berjuang untuk mentarbiah umat dengan tarbiyah sahihah dengan tarbiyah yang benar di atas atas tasfiyah wa tarbiyah intinya risalah ini menghasung kaum muslimin untuk kemudian menumbuhkan semangat mereka dalam bertawun al biri wa taqwa semangat berjuang untuk membela agama Allah semangat untuk berkorban dalam rangka fi sabilillah mengorbankan yang kita miliki barakallahu fikum harta tahun ya Sangat besar. Dikarenakan tugas yang dipikul sangat-sangat besar. Barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azakumullah masing-masing kita terutama yang dari kalangan ahli sunnati wal jamaah salafiyin harus menumbuhkan semangat harus menyingsingkan lengan baju bersungguh-sungguh urusannya bukan sepele, urusannya bukan perkara yang gampang, tapi urusannya sangat besar dan sangat berat. Poin-poin yang disebutkan tadi betul-betul ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Kalau kita tidak bergerak, maka yang bergerak dari kalangan musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh masalah dan sudah nyata di depan mata kepala kita sendiri bagaimana mereka bergerak dengan begitu e, aktifnya mengkampanyekan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita harus sungguh-sungguh menumbuhkan semangat, menumbuhkan keseriusan, kesungguh-sungguhan untuk barakallahu fikum membela agama Allah yang mulia ini, berjuang fisabilillah dengan tarbiyah sahihah, dengan tarbiyah imaniyah dan itu semuanya harus dimulai dari semangat ta'awun alal firri wat taqwa semangat bantu membantu di atas kebaikan dan, dan ketakwaan bantu membantu untuk membina umat barakallahu namun ikhwanatina azakumullah at-ta'awun ini di dalam Islam ternyata memiliki kaidah dan bawabit ta'awun ini semangat bertawun ini dalam Islam ternyata memiliki kawaid dan bawabit, kaidah, kaidah dan ketentuan-ketentuan. Sebab dalam ayat yang dibacakan tadi ada dua bentuk ta'awun. Ada ta'awun alal birri watakwa. taqwa. Yang kedua ada ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau bukan ini jatuh ke sini. Kalau ta'awunnya bukan al birwa taqwa, jatuh pada al itsmi wal udwan. Sehingga di sini perlu dijelaskan yang namanya qawaid wa dhawabit ta'awun inda salaf inda ahli sunnati wal jamaah ketentuan-ketentuan dhawabit-dhawabit ta'awun sesuai dengan pemahaman salaf dari dhawabit ini nanti dari kaidah kaidah ini nanti barakallahu fikum. Antum akan tahu, oh ini ta'awun yang benar alal birri wat taqwa. Oh ini ta'awunnya salah alal ismi wal udwan. Ini penting diketahui ya kan, supaya jangan sampai salah alamat. Kita sudah menumpukan semangat, sudah menumpukan mengobarkan semangat perjuangan, semangat berkorban membela agama Allah, ternyata salah jalur kepinginnya ta'awun alal birri wa taqwa ternyata semangatnya belok alal ismi wal udwan sehingga penting kita mengkaji yang namanya dhawabit ini adhabitul awal sampai jam, berapa berapa sana setengah 12 apa jam 12 Hah? sampai jam berapa setengah 12 Atau jangan khawatir temanya masih panjang Al-Dhabitul awal Dhabit yang pertama Dari Dhabit ini Al-Dhabitul awal ialah At-ta'awun La budda ayyakuna bil Wa ilal haqqa wa al haq. Yang namanya ta'awun saling bantu membantu atau membantu orang lain harus bil haq. Ta'awunnya dengan kebenaran. Wa ilal haq menuju kebenaran. Wa 'alal haq dan dibangun di atas kebenaran. Al-haq yang pasti yang meyakinkan adalah al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ta'awunnya harus bil kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Harus dibangun di atas Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf dan harus menuju segala sesuatu yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah asasut ta'awun huwal haq. Asas ta'awun, dasar ta'awun adalah kebenaran. Wasilah-wasilah ta'awunnya harus di atas kebenaran. Tujuan-tujuan ta'awunnya harus kebenaran. Asasuhu al-haq. Wasailuhu al-haq. Ahdafuhu al-haq. Prinsip ta'awunnya kebenaran sarana, prasarana, uslub, cara-caranya sesuai dengan kebenaran. Tujuan akhirnya sesuai, eh, sesuai dengan kebenaran. Ini tiga perkara ya Pak. Satu saja, satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan lagi ta'awun syar'i tetapi melenceng menjadi tajammu'ul hizbi paguyuban hizbiyah barakallahu fikum ini diambil dari ayat Allah azza wajalla yang, yang yang tadi kita baca ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan barakallahu fikum ini adalah dhabit atau kaidah tayyib litafriq kaidah untuk membedakan antara ta'awun syar'i dengan tajammu' hizbi. Ta'awun syar'i itu jelas. Bertahun, kotong royong sesuai dengan syariat. Tajammu' hizbi itu mengumpulkan mengumpulkan mengumpulkan mengumpulkan tapi dia hizbiyah. Bahasanya perkumpulan hizbiyah atau paguyuban hizbiyah. Dengan tiga ini ya, Pak. Tayyib bil haq wa 'alal haq wa ilal haq. Saya rinci atau cukup begini aja? Hah? Harus dirinci. Wajib dirinci. Tayyib. Disebutkan tadi ya, ikhwan, yang namanya ta'awun syar'i asasuhu huwal haq. Nah gitu ya. Asasnya, dasarnya pondasinya kebenaran. Alkitab was sunnah di atas pemahaman salaf. Kalau ada bentuk-bentuk ta'awun Tayyip. Dimunculkan di kalangan kaum muslimin Ternyata asasnya bukan kebenaran Asasnya bukan Alkitab Sunnah Dengan pemahaman salaf Itu bukan ta'awun syar'i itu namanya tajam hizbi Yang ini asasnya adalah organisasi Yang ini asasnya adalah parpol Yang ini asasnya adalah hizib Yang ini asasnya adalah kabilah Yang ini asasnya adalah adat Poin-poin tadi bertentangan berseberangan dengan asas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu bukan namanya ta'awun syar'i, tapi namanya tajammu' hizbi. Yang bertahun dengan asas parpol itu tajammu' hizbi. Yang ta'awun dengan asas ormas tajammu' hizbi. Yang namanya ta'awun dengan asas qabilah tajammu' qabili hizbi. Yang namanya ta'awun dengan asasnya adat istiadat juga demikian. Semua asas-asas yang bertentangan dengan kitab sunnah itu bukan lagi ta'awun syar'i tapi ujungnya nanti tajammu hizbi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ha? Mereka nanti memiliki ADART sendiri-sendiri, bukan Quran, bukan sunnah, bukan Islam, tapi sesuai dengan asasnya masing-masing. Ada gambaran ya ikhwan? Mudeng ora? Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, wasail at-ta'awun huwal haq. Namanya alal haq. Sarana, prasarana, uslub, tariqah, keifiyah, tata cara. Proses ta'awunnya juga harus dibangun di atas al-haq Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak boleh bagi antum untuk mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dengan al-haq, bertentangan dengan al Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak bisa. Barakallahu. Uslubnya, wasilahnya, sarananya harus Alkitab Wasunnah dengan pemahaman salaf Barakallah Apakah mungkin bagi antum Untuk bertawun saling bantu Membantu saling bahu membahu Dengan Orang-orang kafir Kaum musyrikin Dalam rangka untuk memperjuangkan Islam Jawabannya Jawabannya Tidak mungkin tidak mungkin ta'awun dalam perkara tarbiyah ini dengan mereka. Dan tidak boleh. Apakah mungkin ta'awun syar'i itu kita gotong royong saling bantu membantu, saling bahu membahu bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, bersama dengan hizbiyyin untuk tarbiyah ini? Jawabannya tidak mungkin. Itu larangan syar'i, larangan agama. Apakah mungkin sebagai upaya untuk ta'awun al-birri wa taqwa kita menghalalkan segala cara? Jawabannya tidak mungkin. Ya apa ya? Dalam Islam tidak mungkin kita apa namanya menghalalkan segala cara. Jangan sampai atas nama ta'awun antum menerjang semua keharuman-keharuman agama. Tapi atas nama ta'awun caranya harus benar sesuai dengan syar'i. Paham ya, Ikhwan? Barakallah Maka semua ta'awun-ta'awun tadi ketika uslubnya, ketika torikohnya, ketika keifiyahnya menghalalkan segala cara, tidak peduli sah ataukah tidak sah, sunni ataukah bid'i, di atas sunnah ataukah tidak, itu namanya bukan lagi ta'awun syar'i tapi namanya tajamu hizbi Allahul musta'an sehingga wasilahnya pun juga di atas al-haq yang ketiga wa ilal haq tujuannya tujuannya adalah untuk membela kebenaran membela al-haq membela al-kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah Tujuannya itu ini, tujuannya untuk mengembalikan kaum muslimin mentarbiah umat Islam di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf umat Ketika ada tujuan-tujuan yang lain, ada ahdaf ukhra, aghrab ukhra, tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan yang lain yang ternyata bertentangan dengan prinsip ini, itu bukan namanya ta'awun syar'i, tapi namanya tajammu hizbi. Bertawun tujuannya adalah untuk membangun, mendirikan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. nggak benar. Sebagaimana yang dikampanyekan oleh haula harakiin barakallahu fikum hizbiyin, enggak benar. Sehingga ketika tujuannya salah juga bukan lagi ta'awun syar'i tapi namanya tajamu hizbi. Sehingga harus sesuai dengan al-haq dalam tiga perkara ini. Asasuhu wasailuhu ahdafu. Ini topik yang paling penting yang sangat penting barakallahu fikum yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin terutama oleh salafiyin di dalam menegakkan besi bertawun. Itu baru dikatakan ta'awun al birri wa taqwa. Ta'awun bil haq wa alal haq wa ilal haq. Sehingga ta'awun syar'i menolak segala bentuk tajam muat hizbiyah, paguyuban-paguyuban bid'ah. Barakallahu fikum yang bertentangan dengan semangat ta'awun syar'i tadi. Ini yang paling utama ya. Ini yang paling utama. Kalau mau dicontohkan langsung terkait dengan tarbiyah kita, mentarbiyah ummah, mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah muslimin, mentarbiyah salafiyin dalam tarbiyah pembinaan umat. Maka asas tarbiyah kita ini harus di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Tahun dalam tarbiyah ini. Kemudian tarbiyah kita, cara tarbiyah kita, uslub tarbiyah kita, tariqah tarbiyah kita, kaifiyah tarbiyah kita harus dengan bimbingan Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tujuan tarbiyah kita Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau tidak maka bukan namanya tarbiyah Islamiyah lagi. Barakallahu fikum. Ada muhimun Bab itu awal dhabit yang pertama dan terutama barakallahu fikum. Ini pengamalan ayat wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala itsmi wal 'udwan. Dan Allah akan dikaji lebih lanjut setelah kita uh, salat zuhur nanti barakallahu fikum.